dari tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya. sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fitin barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala maka tandanya adalah orang tersebut diberikan pemahaman oleh Allah terhadap agama ini. Pemahaman terhadap agama ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah <clears throat> menindaklanjuti materi kita dari materi-materi sebelumnya agar tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu persoalan yang sangat penting bagi seorang muslim agar dia termasuk orang-orang yang selamat agar termasuk orang-orang yang beruntung orang-orang yang tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu perkara besar yang merupakan bencana terbesar dalam hidup seorang muslim manakala seseorang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Maka bagi orang-orang yang berilmu Tidak ada bencana yang lebih mengerikan Tidak ada musibah yang terburuk Dibandingkan apabila seseorang ditinggalkan oleh rohnya ya. Kenapa? bagaimana seorang mukmin ditinggalkan oleh Allah. Bagaimana seorang hamba ditinggalkan oleh Rabbnya. Ini nggak bisa kita berpikir lebih jauh dari musibah yang mengerikan ini. Nah itulah yang kemudian menjadikan orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu berupaya berupaya untuk melawan syahwatnya, untuk melawan nafsunya, berupaya untuk menundukkannya, berupaya untuk berjihad, mengendalikan keinginan-keinginannya supaya musibah besar ini tidak terjadi pada dirinya. Ya. Karena kalau kita lihat materi sebelumnya tentang sebab-sebab i'radil i'radullah i'radullah ta'ala ala abdi ya. kenapa hamba itu ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. salah satunya adalah dia tersibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat <clears throat> ya sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Hasan Al Basri min alamat iqradillahi ta'ala ala abdihi di antara tanda-tanda berpalingnya Allah terhadap hambanya <clears throat> ya kata Imam Hasan Al Basri tanda-tandane wong niku ditinggal no karo Allah napa ja'ala lahu syughlan orang itu dijadikan oleh Allah sibuk ya. jadi ciri wong niku ditinggal kali Allah niku tiang niku didadekno napa sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat Iku ciri. Ciri ini tiang niku napa? Dipun di kalian Allah. Di tiang itu dijadikan oleh Allah sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaat. Ja'ala lahu syughlan mala yakni. Orang itu dijadikan sibuk oleh Allah untuk mengurusi sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu sehingga menolak manfaatnya. Nah, betapa banyak kalau perkara itu kita saksikan hari ini Enggak usah orang lain, mungkin kita apa kesibukan kita. Coba kalau kita punya waktu-waktu kosong, waktu kosong itu kita isi dengan apa? Coba Gak usah orang lain, gak usah orang lain. Kita terlalu sibuk ngurusin orang lain. Di antara kita ini banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Nah, ini termasuk bagian apa? Perkara-perkara yang harus diwaspadai. padanya. Ketika seseorang disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. <coughs> Maka dari itu <coughs> agar kita tidak ditinggalkan oleh Allah salah satu amal yang harus kita lakukan adalah <coughs> an-nasaul ibadah. Ya, menyemangati diri sendiri bersemangat di dalam beribadah bersemangat di dalam beribadah itu itu diantara langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang muslim agar dirinya tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, perlu kita sadari. Perlu kita sadari bahwa <coughs> nasya'ul ibadah merupakan tabiatnya orang-orang mukmin. Saya ulangi, semangat ibadah merupakan karakteristiknya orang-orang mukmin. Semangat ya. Bersegera. Bukan lelet. Napa lelet? Hah? Kelemar lemer. Itu bukan sifat orang mukmin. Ini dievaluasi masing-masing. Tidak usah mikir orang lain. Awal itu itu sekelelan-kelelan. Evaluasi. Karena itu yang harus dilakukan oleh seorang hamba agar dia tidak ditinggal oleh Allah. Kalau memang kita menganggap ini penting, Kalau memang menganggap kita itu masalah ini masalah yang penting. Karena belum tentu kita memandang ini penting. Ya, jadi semangat itu merupakan sifat orang-orang yang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bermalas-malasan bermalas-malasan itu merupakan sifat munafik. Jadi berlawanan arah. Ibadah apapun, ibadah apapun. Makanya turunnya ayat 16 dari surat 57 kita simak Ya kita simak surat 57 ayat 16 <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman alam ya'ni lil ladina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nasala minal haqq wala yakunu كالذين utul kitab min قبل فطال عليهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون Iya, ada terjemah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk antara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah mereka menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Nah, barakallah sahabat Abdullah ibnu Mas'ud bercerita di dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini turun ayat ini turun ini kata sahabat Abdullah bin Mas'ud ayat ini turun ketika usia keislaman kami para pemuda pada saat itu usia 4 tahun. Saya ulangi, ayat ini turun berkaitan dengan usia keislaman kami. Jadi kalau bahasa kita sekarang apa? Wong baru masuk Islam ini sudah mu'alaf mu'alaf itu apa? Kenapa mu'alaf? <laughs> Baru masuk Islam belum? <laughs> Mu'alaf itu wong sing hati ini. Ya. Mu'alaf itu wong sing perlu hati ini. Nah, wong sing perlu hati ini. kok wong Orang baru masuk Islam dok. Orang Islam mana gak sing kasar ini. Kalau kurang pura sampean. Ya. Itu mu'alaf wong sing perlu dilembutno atine. Nah, jadi usia keislamannya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud genap 4 tahun pada waktu usia keislamannya 4 tahun ayat ini turun. Kenapa diturunkan? Karena pada saat itu para sahabat itu berlambat-lambat di dalam ibadah. Ini ayat ini turun berkaitan dengan itu. Karena pada saat itu para sahabat itu apa? berlambat-lambat di dalam ibadah. Ya. Ini ayat ini turun. Sehingga tidak patut orang mengaku mukmin kemudian melakukan hal yang demikian itu. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian diancam oleh Allah di ayat ini alam yakni lilladina amanu antak sya'akulubuhum bidikrillahi wa ma nazala minal haq. Nah, belum katiba waktunya buat orang-orang yang beriman untuk mengkhusyukkan hatinya dengan cara berzikir kepada Allah dan mengkhusyukkan hatinya melalui Al-Quran. Lalu ayat berikutnya mengingatkan jangan sampai kalian menjadi seperti orang-orang yang diberi kitab sebelumnya. Jangan niru Yahudi, jangan niru Nasrani. Tolong diperhatikan ini. Karena saya dapat laporan dari istri-istri teman-teman ngaji, suaminya itu males kalau baca Quran di rumah. Wis kalau saya disuruh kayak bojone sapa. Wis kula nek sampean rumong saka gak ya iku males maca Quran. Nek males mulai malam ini baca Quran. Apa alasan sampean gak maca Quran sampai berhari-hari ku apa alasan. Nek wong wedok mungkin ono head, lah sampean mosok head. Aja dibiarkan. Buruk. Buruk. Wong mengaku mukmin meninggalkan baca Quran sampai berhari-hari itu buruk itu bukan akhlaknya orang-orang yang beriman. Bukan akhlaknya orang beriman. Kenapa? Atas hatinya bang, Keras hatinya nanti. Coba kalau bapak nggak percaya, yang sudah so seminggu nggak baca Quran, coba mulai satu lembar aja. Itu butuh perjuangan kan Satu lembar nggak usah dua lembar. Nek perlu setengah lembar aja bagi kula panjenengan sing rumangsa gak maca Quran blas sampai seminggu. Wah itu terlalu niku, Kira-kira ada enggak? Enggak usah dijawab, enggak usah dijawab. Kira-kira ono enggak kula sampai ini Bapak-bapak sing gak maca Quran ah, sama sekali satu minggu. Ada enggak kira-kira? Ya, jangan diteruskan Pak ya. Jangan diteruskan. Itu sangat buruk sangat buruk. Kenapa? Itu salah satu sebab kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bentengnya orang mukmin yang paling bagus itu Al-Qur'an. Bentengnya orang mukmin yang paling bagus gangguan dari setan itu adalah Al-Qur'an. Masya Allah, nggak ada benteng yang lebih bagus. Zikir yang paling utama itu Al-Quran. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita semuanya. Nawiru buyutakum bitilawatil Qur'ani wassalah. Ya, sinari rumah-rumah kalian itu dengan apa? <clears throat> <clears throat> sinari rumah-rumah kalian itu dengan tilawatil Quran dan sholat-sholat sunnah. Ya, dan sholat-sholat sunnah. Nah, oleh karena itu, wonten ini ayat 16 ini Allah mengingatkan Jangan kamu meniru Seperti orang Yahudi dan orang Nasrani Apa yang mereka perbuat yang tidak boleh kita tiru Perhatikan Ayat berikutnya jenengan dia. Ya. Fatola alaihimul amadu Fatola alaihimul amadu Berlalulah waktu yang panjang atas mereka apa maknanya? Orang Yahudi meninggalkan Taurat dalam tempo waktu yang lama. Jadi orang Yahudi no kitab Taurat dalam waktu yang cukup lama, tidak membacanya, tidak mempelajarinya, tidak memahami kandungannya. Itu dalam waktu yang lama. Orang Nasrani juga demikian Nasrani juga berlama-lama meninggalkan Injilnya dan umat Islam tidak mau keting ketinggalan umat Islam pun meninggalkan Al-Qur'annya dalam waktu yang cukup lama akibatnya apa? faqasat qulubuhum faqasat qulubuhum maka hati-hati mereka menjadi keras. Nah ini merupakan sifatul nifak, sifatul munafikin. Jadi <coughs> bermalas-malasan di dalam ibadah itu bukan sifat orang-orang yang beriman. Nah, kemudian kita lihat sifat-sifat dari hamba-hamba Allah pilihan, hamba-hamba Allah yang terpilih.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 Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Dan mereka tidak menyebutkan Tuhannya. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan mereka lah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Insya Allah. Ini sifat-sifat dari hamba-hamba yang terpilih. Ya, maknanya, maknanya ulaika yusari'una fil khairat. Mereka bersegera di dalam kebaikan-kebaikan. Maknanya ai hammuhum ma yukarribuhum ilallah perhatikan hambuhum obsesi mereka Masya Allah obsesi mereka nopo obsesi ini nopo obsesi ini Kein, keinginan yang paling kuat impian yang paling besar adalah ma yukarribuhum ilallah apa saja yang bisa mendekatkan diri pada mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi obsesi ini orang-orang tersebut adalah bagaimana mereka melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa aradatuhum wa aradatuhum ya ينجى fima yunjamin adabillah dan mereka berminat mereka berkeinginan ya untuk terforsir tenaga mereka terforsir waktu mereka terforsir perhatian mereka fima terhadap perkara-perkara yunja min adabi untuk bisa menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginan mereka yang begitu kuat sehingga mereka memforsir tenaganya, memforsir waktunya dan perhatiannya terhadap perkara-perkara yang bisa menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu khairin sami'u bih. Masyaallah. Perhatikan ini, Pak tiap-tiap kebaikan yang mereka dengar ini begitu dengar suatu kebaikan setiap kali dia mendengar suatu kebaikan ausana hattu lahum firasahu infirasi ilai maka muncul kesempatan bagi mereka untuk segera menyusul dan melakukan perbaikan-perbaikan yang setiap kali mereka mendengar suatu amal kebaikan, mereka bersegera untuk melaksanakan kebaikan yang mereka dengarkan tersebut. Setiap kali dengar kebaikan, contoh, contoh, surat Al Imran ayat 92. Ini contoh surat Al Imran ayat kita 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Monggo. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Masya Allah. Nah, ini yang ditafsirkan oleh para ulama dari surat 23 ayat 61 tadi. Setiap kali mereka mendengar suatu amal kebaikan, maka begitu muncul kesempatan, maka mereka langsung apa? melaksanakan menyusul untuk melakukan amal tersebut. Intahazu, intahazu lalu mereka memanfaatkan setiap waktu wabadiru dan mereka bersegera serta mereka berlomba-lomba untuk bisa meraih melakukan kebaikan tersebut salah satu contoh ketika Allah turunkan surat Al-Imran ayat 92 ini di situ disebutkan apa? seseorang tidak bisa mencapai kebaktian yang sempurna. Seseorang tidak bisa mencapai keimanan yang sempurna sehingga dia mampu menginfakkan harta yang dia cintai. Siapa yang bisa mengamalkan ayat ini secara sempurna? Sahabat Siapa yang bisa sanggup mengamalkan ayat ini secara sempurna? Para sahabat. Begitu dengar ayat ini turun, sahabat Abu Talha. Sahabat Abu Talha langsung menemui Rasulullah SAW. Menemui Rasulullah SAW. Langsung bertanya tentang ayat ini. Ya Rasulullah, saya mendengar ada ayat yang turun yang berbunyi lantanalul birro. Orang itu nggak bisa mencapai tingkat iman yang sempurna, derajat kebaktian yang yang sejati sebelum orang itu mampu menginfakkan harta yang mereka cintai. Apa benar Allah turunkan ayat itu? Begitu Abu Talha bertanya, apa benar Allah turunkan ayat yang berbunyi demikian? Nabi menjawab, "Na'am ya Abu Talha." Benar wahai Abu Talha. Allah menurunkan ayat yang berbunyi seseorang tidak bisa mencapai derajat kebaktian yang sejati sebelum dia mampu menginfakkan harta yang dia cintai. Begitu dengar ayat ini benar terjadi demikian, Ya, begitu terjadi ayat ini demikian, turun demikian, maka Abu Turhab berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya kebun kurma." Saya punya kebun kurma. Ya. Di mana kebun kurma itu? Ada salah satu kebun yang paling saya cintai. Sebab satu, jenis kurmanya itu kurma yang terbaik. Jadi jenisnya. Yang kedua, kalau dijual harganya itu paling mahal. Kalau panen hasilnya paling memuaskan. Ini kebun Bayi Bayroha namanya. Itu posisinya berada sejalan dengan tempat Masjid Nabawi. Kacau. Itu tempat kebunnya. Oleh karena itu untuk bisa meraih derajat kebaktian yang sempurna hari ini kebun yang paling aku cintai aku serahkan kepada Allah dan aku serahkan kepada Anda. Ya. Kita nggak usah serahkan kebun, Pak, nggak usah. Kenapa? Karena kita nggak punya kebun wis tentu akhirnya orang donasi sing seneng orang donasi Sampai kali pulang dia kata begitu dengar donasi itu hati itu bergembira sekali. Kenapa? Ini peluang emas untuk melakukan suatu kebaikan. Adakah hati kita seperti itu? Atau biasa-biasa saja membaca donasi lewat? Atau biasa-biasa saja. Ini kan peluang untuk menangani membantu saudara kita yang kesusahan. Ini kan kesempatan. Siapkan baju terbaik. Biasanya kalau pengajian ada di player itu, siapkan. Hah? Siapkan infak terbaik Anda. Sampai dipeseni ngono. Eh, Gak usah molok-molok dia, gak usah molok-molok. Apakah kita punya perasaan seperti itu? Senang begitu melihat peluang-peluang kebaikan. Nah, ini sifat orang-orang yang beriman demikian. Antusias dengan Al-Quran. Ulaika yusarifuna fil khairah. Kenapa mereka ingin bersegera seperti itu? Nanti <coughs> tentang hadis Ukasah. Hadis Ukasah. Di mana hadis Ukasah itu? Nabi menyebutkan nanti ada kelompok besar dari golongan umatku yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, setelah Nabi menjelaskan demikian, sahabat-sahabat kumbi yang membicarakan siapa gerakan hebatnya dia, betapa agungnya dia, betapa utamanya dia. Setelah itu Nabi keluar lagi. Setelah ngomong begitu Nabi masuk rumah. Sahabat-sahabat yang mendiskusikan siapa orang yang mampu meraih masuk surga tanpa hisab tanpa azab ini. Setelah sahabat-sahabat yang membicarakan Nabi keluar. Ada Lalu mereka pun bertanya-tanya. Ya, siapa gerangan yang Nabi? Setelah itu Nabi menjelaskan siapa orang yang mendapatkan surga tanpa hibah, masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Begitu setelah dijelaskan, tiba-tiba sahabat Bukasa langsung berdiri. Sahabat Bukasa langsung berdiri. Untuk apa? Ini kesempatan emas. Inilah para sahabat. Inilah jiwa orang-orang mukmin Inilah sifat-sifat perindu surga. Bagaimana kita itu sering kali mengangkat tangan Allahumma inna nas'alukal jannah tapi males beribadah. Apa nyambung? Pintu-pintu surga itu terbuka di depan mata kita ini. Berapa persen yang kita masuki? Ada pintu sedekah, ada pintu tilawah, ada pintu sholat sunnah, ada pintu berbuat ihsan kepada tetangga, ada pintu berbuat ihsan kepada fukara, ada pintu ihsan berbuat anak yatim, ada berbuat ihsan kepada kerabat, ada eh, kesempatan ihsan kepada Ibnu Sabil, ihsan pada orang tua. Begitu banyak pintu-pintu. Berapa persen yang kita masuki? Itu pertanyaannya. Jadi antusias kita untuk mendapatkan surga dilihat dari antusias kita di dalam menyambut amal-amal soleh ini. Tidak gampang letih, tidak gampang bosan, gak zaman capek. Makanya ketika Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad ditanya, ya, kaum muslimin bertanya kepada Imam Ahmad, <clears throat> ya, ya Imam, Mata yajidul abdu ladakir roha Ada dulu kita Ini sudah isap muka diri Akan dulu kita lanjutkan setelah ada kita lanjutkan. Jadi orang-orang yang benar-benar ingin dekat dengan Allah sudah menjadi sebuah keumuman pemahaman untuk bisa mendekat kepada Allah tidak ada cara lain kecuali melakukan ibadah. Setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu merupakan bagian dari ikhtiar tak korup kepada Allah mendekat kepada Allah nah disinilah yang kemudian mereka menunjukkan kecintaannya kepada Allah mahabbahnya kepada Allah takdimnya kepada Allah sehingga mereka tidak pernah bosan di dalam melakukan setiap kebaikan itu. Sampai kemudian kaum muslimin bertanya kepada Imam Ahmad. Apa kata mereka? Ya Imam, mata yajidul abdu rohah. Perhatikan Kapan seorang hamba itu bisa mendapatkan lezatnya istirahat? Biasanya kita kalau ada waktu istirahat dimanfaatkan apa biasanya? Menghilangkan kepenatan, menghilangkan kebosanan biasanya dipakai apa? Apa? rihlah ya, tadabur alam rekreasi ketika Imam Ahmad ditanya kapan seorang hamba bisa mendapatkan lezatnya istirahat apa jawab beliau Ida wada'al abdu qadamahu fil jannah Seorang hamba itu akan bisa merasakan lezatnya istirahat ketika seorang hamba meletakkan kedua telapak kakinya di dalam surga. Itulah waktu istirahatnya seorang Itulah saatnya orang-orang mukmin itu merasakan lezatnya istirahat. Ya. Ini jawaban yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Kemudian di ayat yang lain Allah sebutkan sifat-sifat hamba yang terbaik yang mereka tidak ingin menjadi orang-orang yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala.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 Orang-orang yang tidak mau ditinggalkan, dicabut rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di ayat yang lain, di ayat yang lain, kesibukan yang mereka lakukan, jual beli yang mereka adakan, ya, kerja mencari nafkah yang mereka lakukan itu tidak menjadikan mereka apa teledor dari keta ketaatan. Allah gambarkan pribadi-pribadi yang menajubkan, walaupun mereka sibuk mereka jual beli mereka orang-orang pedagang mereka orang-orang pekerja keras namun pekerjaan dan kesibukan itu tidak menghalangi mereka untuk taat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di surat 24 di surat 24 ayat 37 surat 24 ayat 37 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat mereka rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Iya. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang hari kiamat. Inilah karakter-karakter pribadi-pribadi yang ingin senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala an nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ta'ala berfirman Allah Subhanahu wa taala ana inda dhanni abdi bi sesungguhnya aku sesuai dengan persangkaan hambaku wa ana ma'ahu idza dzakarani masyaallah ini ya aku akan bersamanya ketika ia mengingatku perhatikan Aku selalu bersamanya ketika dia mengingatku. Fa'in zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsihi. Jika ia mengingatku saat dia bersendirian, <clears throat> ya, jika ia mengingatku di saat dia sendirian, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Kemudian wa inda karani fi malai zakartuhu fi malai khairin minhum. Jika hambaku mengingatku di suatu kumpulan Ketika berkumpul dengan orang banyak, dia mengingatku. Maka kata Allah, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada mereka. Jadi kalau hamba berkumpul dengan orang banyak, saat berkumpul dengan orang banyak, saat bergaul dengan orang banyak, dia masih ingat kepadaku dan dia berpikir kepadaku, apa kata Allah? Aku akan mengingatnya di perkumpulan yang lebih baik dari manusia. Siapa? Para malaikat-malaikat Allah. Jadi kalau hambaku itu mengingatku ketika mereka berkumpul dengan hamba-hambaku, maka aku akan mengingatnya ya dengan golongan yang lebih baik dari itu. Kemudian wa in taqarraba ilayya shibrin taqarrabtu ilaihi dhira'an ya jika ia mendekat kepadaku satu jengkal maka aku akan mendekat mendekat kepadanya satu hasta jika ia mendekatku satu jengkal aku akan mendekat kepadanya satu hasta wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an jika ia mendekat kepadaku satu hasta maka aku akan mendekat kepadanya satu depa wa in atani yamshi ataituhu harwalah jika ia mendatangiku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Yang menunjukkan bagaimana penghargaan Allah kepada hamba yang ingin selalu dekat kepadanya. Nah inilah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah maka apabila kita tidak ingin ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Bersemangat di dalam ibadah. Setiap kali ada peluang, maka setiap kali bulan itu kita melakukan suatu ketaatan. Jangan sampai ada peluang. Begitu ada peluang lalu terlewatkan dan kita kehilangan kesempatan ini yang kita takutkan. Ini yang kita khawatir. Kalau kemudian menjadi kebiasaan, alhamdulillah, ada peluang kita abaikan, ada kesempatan kita abaikan. Lama kelamaan, lama kelamaan Allah halangi kita untuk taat kepadanya. Allah halangi kita dari taat kepadanya. Itu yang paling kita takutkan. Itulah saatnya hamba ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga Allah taala memberikan pertolongan kepada kita, kekuatan lahir batin untuk bisa optimal di dalam melaksanakan ketaatan dan semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit lemahnya keinginan dan lemahnya semangat menjauhkan kita dari sifat-sifat pemalas.